بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وإخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala Senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Kita masih dalam Pembahasan tentang anwa' syirik Macam-macam kesyirikan Dari ringkasan kitab Al-Irsyad Ila Sahih Al-Iqtiqad ala ahli أهل wal والإلحاد atau bimbingan akidah Islam yang benar karya Syekh Al-Allamah Salih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala kita masuk jenis kesyirikan yang ketiga kata Syekh asyirku fit tawakkul kita sudah bahas yang pertama syirik di dalam al khawf takut kemudian yang kedua syirik di dalam al-mahabbah cinta maka yang ketiga asyirku fit tawakkul syirik di dalam tawakal syirik di dalam tawakal Dari makna bahasa Kita sudah bisa memahami hakikat tawakal Tawakal itu Secara bahasa maknanya adalah Al-i'timad wa tafwid Al-i'timad wa tafwid Bergantung dan memasrahkan diri bergantung dan memasrahkan urusan. Itu makna tawakal menurut bahasa. Dan pada umumnya istilah-istilah syar'i antara makna bahasa dan makna syar'i memiliki hubungan yang sangat dekat. Contohnya solat. Solat apa artinya menurut bahasa? doa. Maka solat adalah ibadah yang terdiri dari kumpulan doa. Walaupun solat itu lebih luas daripada doa. Mencakup doa permohonan juga gerakan-gerakan serta zikir-zikir dan bacaan Al-Quran. Tapi ada hubungan. Dan pada hakikatnya gerakan-gerakan itu juga sebenarnya doa. Insya Allah nanti akan kita bahas doa itu terbagi doa, terbagi dua, doa ibadah dan doa permohonan. Dan dalam sholat terkandung kedua-duanya. Doa permohonan yaitu ada sesuatu yang kita minta dan doa ibadah yaitu semua ibadah kita itu hakikatnya adalah doa. Doa ibadah adalah semua awal ibadah kita. Pada hakikatnya doa. Karena kita melakukannya untuk apa? Untuk mendapatkan atau mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi dari segi bahasanya kita sudah dapat memahami hakikat tawakal. Tawakal itu adalah i'timak wa tafwid bergantung dan berserah diri atau menyerahkan urusan maka apabila kita bergantung kepada Allah bertawakal kepada Allah berarti kita bergantung kepadanya dan kita serahkan urusan kepadanya kita pasrahkan kepadanya namun jemaah sekalian perlu dipahami tawakal itu tidak menafikan sebab makanya Definisi disebutkan oleh para ulama tawakal itu adalah al-i'timadu 'ala Allah ma'al akhdhi bil asbab. Ini definisi tawakal. Al-i'timadu 'ala Allah ma'al akhdhi bil asbab. Bergantung kepada Allah disertai dengan mengambil sebab bergantung kepada Allah disertai dengan mengambil sebab. Iya. Misalkan orang pingin menikah atau pingin punya anak. Apa yang harus dia lakukan? Pertama dia bergantung kepada Allah. Yang kedua dia berusaha untuk menikah. Bagaimana caranya? Dia datang ke siapa? orang tuanya orang tuanya si wanita untuk melamar. Kalau dia nggak pernah lakukan itu, bagaimana caranya dia menikah? Jadi tidak menafikan sebab. Namun orang yang tawakal itu tidak bergantung kepada sebab. Ya. Jadi di sini ada dua titik ekstrim yang harus kita jauhi. Yang pertama, orang yang bertawakal kepada Allah tapi nggak mau mengambil sebab. Ini salah. Bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, tapi dia nggak mau mengambil sebab, tidak mau melakukan sebab-sebab untuk sampai pada kesuksesan. Ya, dahulu ada jamaah haji yang berasal dari Yaman mereka datang ke Makkah tidak membawa perbekalan. Tidak membawa perbekalan. Ketika ditanya oleh para sahabat, "Kenapa kalian nggak bawa perbekalan?" Kata mereka, "Kami bertawakal saja kepada Allah." Tapi kenyataannya di perjalanan mereka minta-minta. Ini tercelah, Meminta-minta itu tercelah. Ya. Maka dengan sebab itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita untuk berbekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Dan berbekalah kalian ketika ingin melakukan perjalanan haji. Kemudian Allah ingatkan juga, "Fa inna khairaz zadi taqwa." Sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Iya. Ini yang pertama, tawakal saja tanpa mengambil sebab. Maka orang seperti ini dia telah menafikan hikmah syariat. Kenapa kita katakan dia menafikan hikmah syariat? Karena syariat memerintahkan kita untuk mengambil sebab. Allah menyatakan, "Watazawwadu, berbekalah kalian." Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berobat. Tadawu ibadallah, fa inna Allah ma anzala da'an illa wada' illa wada'a lahu shifa, wa tadawu biharamin. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah letakkan juga bersamanya penawarnya. Namun jangan kalian berobat dengan yang haram. Ya. Kalau seseorang mengatakan saya nggak perlu berobat, saya nggak perlu ambil sebab, berarti dia telah secara tidak langsung dia menyalahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya menafikan hikmah di dalam syariat. Iya. Tetapi sebaliknya, titik ekstrim yang kedua adalah orang yang mengambil sebab lalu kemudian dia bergantung kepada sebab. Ini lebih berbahaya lagi. Ini lebih berbahaya lagi dibanding yang pertama. Karena ini termasuk kategori kesyirikan. Bergantung kepada sebab. Dia ingin sembuh, dia datang kepada dokter, dia minum obat, dan hatinya bergantung kepada dokter dan bergantung kepada sebab atau kepada obat. Maka dia musyrik. Dia termasuk orang musyrik. Nanti akan kita jelaskan Apakah itu termasuk syirik besar atau syirik kecil? Ya, Seseorang yang ingin mendapatkan rezeki, lalu dia pergi bekerja, lalu dia bertawakal kepada Allah, inilah orang yang beriman. Dia bekerja dan hatinya bergantung kepada Allah. Kalau dia ingin rezeki dan tidak dia tidak bekerja, maka dia menafikan hikmah syariat. Kalau dia bekerja, dan hatinya bergantung kepada pekerjaannya atau bergantung kepada bosnya atau bergantung kepada pelanggannya bukan kepada Allah maka dia musyrik dia termasuk orang yang mempersekutukan Allah yang benar adalah hati bergantung kepada Allah dan tetap melakukan sebab jemaah sekalian mengapa tawakal bergantung hati hanya boleh kepada Allah karena itu adalah ibadah. Termasuk ibadah qalbiyah, ibadah hati. Bahkan kata para ulama, tawakal itu adalah puncak ibadah. Puncak ibadah. Sampai-sampai orang yang bertawakal itu jamaah sekalian dalam masalah pengobatan misalkan jangankan pengobatan yang haram Pengobatan yang makruh pun dia hindari. Kenapa? Karena tawakal. Jadi dia hanya mengambil pengobatan yang halal. Kemudian dia tawakal kepada Allah. Persoalan sembuh tidak sembuh itu urusan belakangan. Yang penting jangan berobat yang haram. Yang makruh pun dia hindari. Inilah sebabnya mengapa ada 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Karena mereka tidak minta dirukyah. Padahal rukyah itu adalah pengobatan yang mubah. Tapi ketika seseorang minta dirukyah, ada sedikit ketergantungan hatinya kepada perukyah itu. Maka hukumnya makruh. Kalau yang dia minta rukyah syariah Iya. Jadi yang makruh saja mereka hindari. Oleh karena itu Allah anugerahkan kepada mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ditampakkan kepadaku umatku dalam jumlah yang sangat besar pada hari kiamat. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azabin." Dan di antara mereka ada 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi Masya Allah, mereka seperti para nabi. Mas, begitu dibangkitkan di hari kiamat, nggak dihitung lagi berapa amal baiknya, berapa amal buruknya, nggak ditimbang lagi, tidak diadili lagi, langsung masuk surga. Kenapa jemaah sekalian? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan karena mereka memiliki empat sifat. Pertama, la yastarkun. Mereka tidak pernah minta dirukyah. Maksudnya di sini rukyah sesuai syariat. Ini hukumnya makruh. Kalau kita minta, kalau ada orang yang mau merukyah kita tanpa kita minta, ini mubah sifatnya. Bahkan sunnah kita terima. Tapi kalau meminta, mengharap kepada perukia itu, bergantung hati kepadanya walaupun sedikit, minimal makruh. Kemudian yang kedua, wala yaktawun. Mereka tidak melakukan pengobatan al-kai. Pengobatan al ini dengan menggunakan besi panas. Ini pun sebenarnya bukan pengobatan yang haram, tapi makruh. Namun mereka hindari. Kenapa mereka hindari? Karena hatinya bertawakal kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun dan mereka tidak melakukan tatayur, yaitu takut sial. Mereka tidak takut sial. Karena orang yang takut sial itu tidak tawakal kepada Allah. Tawakalnya kepada hari tertentu atau angka tertentu, tanggal tertentu yang dia anggap beruntung. Dan dia takut yang dia anggap sial.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 Jadi jemaah sekalian, perhatikanlah empat sifat orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab semuanya kembali kepada tawakal. Iya kan? Semuanya kembali kepada tawakal. Pertama dan kedua, mereka tidak melakukan pengobatan yang makruh karena tawakal kepada Allah. Soal kesembuhannya, mereka tawakal kepada Allah. Yang kedua tidak takut sial karena atau yang ketiga tidak takut sial karena tawakal kepada Allah. Kemudian yang keempat lebih ditegaskan lagi. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Iya. Dan jemaah sekalian, banyak ayat dan hadis yang menegaskan bahwa tawakal itu adalah ibadah. Penulis Hafizahullah taala menyebutkan di sini surat Al-Maidah ayat ke-23. Surat Al-Maidah ayat ke-23 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal apabila kalian benar-benar beriman Subhanallah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa tawakal itu ibadah tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah dari dua sisi. Dari dua sisi. Yang pertama, Allah mengatakan wa fatawakkalu. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal. Ini sisi yang pertama. Perintah bertawakal itu dibatasi hanya kepada Allah. Menunjukkan tawakal itu ibadah. Maka siapa yang mempersembahkannya kepada selain Allah, berarti dia telah mempersekutukan Allah. Kemudian sisi yang kedua Allah tegaskan, "In kuntum mu'minin," kalau kalian benar-benar beriman. Artinya, siapa yang tidak bertawakal, maka dia bukan orang beriman maka dia bukan orang yang beriman. Jadi tawakal adalah ibadah yang sangat agung dan sifatnya orang yang beriman. Siapa yang kehilangan sifat ini, dia bukan lagi orang yang beriman karena dia telah mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Makanya orang yang bergantung hatinya atau hatinya meyakini dan mempercayai jimat-jimat, dia adalah orang musyrik. Kenapa? Karena dia telah bertawakal kepada jimat tersebut. Rasulullah SAW pun menegaskan, Man allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang mengenakan jimat, maka dia telah mempersekutukan Allah. Demikian pula orang yang takut sial itu tadi, atau merasa ada hari tertentu yang bisa memberikan keberuntungan. Pada hakikatnya dia sudah bergantung pada hari itu. Maka dia termasuk syirik karena dia telah bertawakal kepada selain Allah. Iya. Kemudian Syekh menjelaskan tawakal itu tawakal kepada selain Allah ada tiga tingkatan. Pertama syirik besar, kedua syirik kecil, ketiga mubah. Yang pertama syirik besar. Apabila seseorang bertawakal kepada selain Allah di dalam urusan-urusan yang hanya mampu dilakukan oleh Allah. Saya ulangi. Apabila seseorang bertawakal kepada selain Allah di dalam urusan-urusan yang hanya mampu dilakukan oleh Allah, maka dia pelaku syirik besar. Dia adalah pelaku syirik besar. Dan tawakal dalam syirik besar ini ada dua macam. Ini yang pertama. Jadi Tawakal kepada selain Allah itu ada tiga. Saya ulangi dari awal. Tawakal kepada selain Allah itu ada tiga. Pertama syirik besar, yang kedua syirik kecil, yang ketiga mubah. Yang pertama syirik besar Itu ada dua jenis Atau dua macam Pertama Dia bergantung kepada selain Allah Di dalam perkara-perkara Yang merupakan kekhususan bagi Allah atau hanya Allah yang mampu melakukannya. Contohnya apa jemaah sekalian? Hanya Allah yang bisa menurunkan hujan. Hanya Allah Azza wa Jalla yang bisa mengkaruniakan kita seorang anak. Hanya Allah yang bisa melindungi kita dari gangguan syaitan. Hanya Allah yang bisa memberikan hidayah kepada kita. Hanya Allah yang bisa melindungi kita dari kesesatan. Hanya Allah yang bisa melindungi kita dari azab kubur, dari azab di hari kebangkitan, dan juga dari azab neraka. Di dalam urusan-urusan ini, kalau kita bergantung kepada selain Allah, maka itu syirik besar. Dipahami ya? Itu adalah syirik besar. Iya. Kita ingin selamat dari gangguan setan. Hati kita bergantung kepada siapa? Kepada para wali yang sudah wafat maka ini adalah syirik besar. Baik, ini yang jenis yang pertama. Yang kedua adalah meyakini bahwa sebab itulah yang menciptakan kemanfaatan baginya atau melindungi dia dari mara bahaya. Ini jenis tawakal syirik besar yang kedua. Meyakini sebab yang bisa menciptakan kemanfaatan baginya atau melindunginya dari mara bahaya. Contohnya, seseorang sakit pergi ke dokter. Kemudian dia yakin dokter itulah atau obatnya yang menciptakan kesembuhan baginya. Bukan Allah. Maka ini adalah tawakal yang syirik besar. Dia bergantung kepada dokter dengan keyakinan bahwa dokter itulah yang menyembuhkannya, bukan Allah. Atau dia menggunakan jimat misalkan, kemudian dia yakin jimat itulah yang menyelamatkan dia dari mara bahaya, bukan Allah. Maka itu adalah syirik besar. Bukan lagi syirik kecil, itu adalah syirik besar. Baik, ini yang pertama tawakal kepada selain Allah yang termasuk kategori syirik besar jenisnya ada dua. Sekarang kita masuk bagian yang kedua tawakal kepada selain Allah yang termasuk kategori syirik kecil. Termasuk kategori syirik kecil. Yaitu seseorang yang bergantung kepada sebab seseorang yang bergantung kepada sebab tapi dia yakin Allah yang melindunginya dari bahaya. Allah yang memberikan manfaat kepadanya, namun hatinya bergantung kepada sebab. Contohnya, orang yang pergi bekerja mencari rezeki, dia yakin Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Iya. Tapi hatinya bergantung kepada pekerjaannya, kepada bosnya, kepada perusahaannya, atau kepada skillnya atau kepada titelnya tingkat pendidikannya atau kepada pelanggannya dan seterusnya bukan bergantung kepada Allah ini adalah syirik kecil selama dia masih yakin Allah sebenarnya yang memberikan rezeki tapi hatinya bergantung kepada sebab dia mendapatkan rezeki tersebut iya sama halnya dengan orang yang meyakini jimat. Kalau dia yakin jimat itu hanya sebab, maka ini adalah syirik kecil. Dia yakin Allah yang melindungi dia dari bahaya. Tapi jimat itu hanya sebab. Ini adalah syirik kecil. Tapi kalau dia bergantung kepada jimat itu dengan keyakinan jimat itulah yang melindungi dia dari bahaya, bukan Allah, itu bukan lagi syirik kecil, tapi syirik besar. Iya. Jadi ini yang kedua, bergantung kepada sebab-sebab yang zahir, yang nampak tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi dia yakin Allah yang memberi manfaat atau menolak mudarat. Maka ini adalah syirik kecil. Baik. Kemudian yang ketiga, yang dibolehkan itu adalah ketika kita meminta kepada seseorang untuk menggantikan kita di dalam melakukan satu urusan dan dia mampu melakukannya. Sedangkan hati kita tetap bergantung kepada Allah. Misalkan kita utus seseorang untuk melakukan hajat kita tolong belikan sesuatu. Kita tugaskan kepada dia. Itu adalah hal yang mampu dia lakukan. Dan hati kita tidak bergantung kepadanya. Dia melakukan urusan kita, hajat kita, tapi hati kita tidak bergantung kepadanya. Bergantungnya kepada Allah, maka ini adalah hal yang mubah. Namun, sebagian ulama mengatakan, sebenarnya itu tidak apa namanya kurang cocok disebut dengan istilah tawakal yang lebih pas adalah at-tawkil. Mewakilkan. Itu yang lebih pas. Iya, mewakilkan. Kemudian jemaah sekalian, Syekh juga mengingatkan kita tawakal itu bukan hanya di dalam urusan dunia saja. Ini ada kesalahpahaman sebagian orang. mereka hanya bertawakal kepada Allah di dalam urusan dunia. Misalkan untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan keturunan, untuk selamat dari mara bahaya di dunia ini, mereka bergantung kepada Allah. Padahal ada yang lebih penting lagi untuk kita bergantung kepada Allah, yaitu dalam urusan akhirat agar kita bisa kuat di dalam beribadah kepada Allah agar kita bisa menjauhi kemaksiatan kepadanya maka kita perlu bertawakal jangan lupa ikhwan sekalian ini penting sekali pada hakikatnya kita nggak sanggup beribadah kita nggak bisa menjauhi maksiat kecuali pertolongan Allah maka gantungkan hati kita Sandarkan diri kita kepada Allah agar ditolong dalam melakukan ibadah dan menjauhi kemaksiatan. Inilah rahasianya ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kenapa jemaah sekalian? Setelah ibadah disebut permohonan tolong kepada Allah, permintaan pertolongan kepada Allah. Kenapa? Karena kita nggak bisa beribadah tanpa pertolongan Allah. Dan orang yang minta tolong kepada Allah, benar-benar hatinya harus bersandar kepada Allah. Orang seperti inilah yang akan ditolong. Bukan sekedar dia meminta, tapi hatinya bersandar kepada selain Allah. Dan jemaah sekalian, Allah telah berjanji Barang siapa yang bertawakal kepadanya Maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya Ini pembahasan kita yang terakhir Tentang Keutamaan tawakal Jamaah sekalian Tawakal adalah ibadah yang sangat agung Allah telah berjanji Orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menolongnya. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun bahaya yang mengancam kita, sandarkan diri kita kepada Allah. Gantungkan hati kita kepada Allah, maka Allah akan menolong kita. Karena itu sudah janji Allah. Sebagaimana dalam surat At-Talaq ayat ketiga. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ Allah حَسْبُهُ Allah menyatakan dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Maksudnya apa? Allah berikan jaminan kepada kita yang mau bertawakal kepadanya, pasti Allah akan memberikan pertolongan. Apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita takutkan? Kalau Allah Subhanahu wa taala telah menolong kita, melindungi kita, maka bertawakallah kepadanya. Oleh karena itu jemaah sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke dalam api, apa doa yang beliau baca? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah sebagai penolong dan hanya kepadanya lah aku bertawakal karena dialah sebaik-baiknya zat untuk aku bertawakal. Ini doa Nabi Ibrahim dalam kondisi genting. Ini juga doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 173. Ketika orang-orang kafir berkata, "Innan nasa qad jama'u lakum Sesungguhnya pasukan musyrikin sudah bersatu padu untuk menyerang kalian, maka takutlah kalian. Fazadahum imana. Ternyata itu hanya menambah keimanan mereka wa hasbunallah wa ni'mal wakil dan mereka pun berkata cukup bagi kami Allah dan dialah sebaik-baiknya zat untuk kami bertawakal jadi dengan tawakal Allah azza wa jalla menganugerahkan pertolongan kepada seorang hamba iya terutama dalam kondisi-kondisi yang sangat genting tentu kita lebih butuh kepada Allah. Amma yujibul muttara idza da'ahu wa yakshifus su'a. Siapakah yang bisa menolong orang yang kesusahan tatkala dia berdoa kepadanya dan siapakah yang bisa menghilangkan keburukan darinya selain Allah? Jadi jemaah sekalian, tawakal itu juga bukan sekedar penyandaran hati, tetapi disertai dengan keyakinan hanya Allah yang bisa menolong kita. Jangan kita hanya bersandar saja, tapi kita nggak yakin Allah bisa menolong kita. Harus yakin. Ini yang dimaksud dengan tawakal. Tawakal itu penyandaran hati, pemasrahan diri, penyerahan urusan kepada Allah disertai dengan keyakinan. Allah maha mampu untuk menolong kita dan juga disertai dengan prasangka baik. Allah akan menolong kita. Jangan berprasangka buruk. Jangan-jangan saya nggak ditolong. Jangan. Yakin, optimis, kuatkan harapan kepada Allah Azza wa Jalla, maka yakin Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Iya. Keutamaan yang lainnya jemaah sekalian. Orang yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan dianugerahkan rezeki dengan cara yang mudah. Hanya dengan sedikit usaha, namun dia besarkan tawakalnya, Allah akan berikan rezeki kepadanya. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama razaqat tayr, tagdu khimasan wa taruhu bitana." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, andai saja kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Allah berikan rezeki kepada burung. Burung itu pagi, pergi pagi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Cuman dengan sedikit usaha. Iya. Hadis ini juga mengingatkan kita, tawakal itu harus usaha. Burung saja berusaha untuk mendapatkan makan. Maka kalau kita benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sedikit usaha saja Allah akan tolong kita. Ya, tapi ingat harus usaha karena itu perintah Allah, itu hikmah syariat. Tapi dengan adanya tawakal kita, sedikit usaha Allah akan anugerahkan pertolongan kepada kita. Ya, sebaliknya orang yang sudah apa namanya banting tulang, sudah capek-capek berusaha, besar sekali usahanya, tapi kurang tawakal. Maka sedikit pertolongan yang Allah berikan kepadanya. ya Dan masih banyak lagi jemaah sekalian, keutamaan-keutamaan orang yang bertawakal. Intinya tawakal itu adalah ibadah yang sangat agung, hendaklah kita persembahkan hanya kepada Allah yang satu saja. Walhamdulillah Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, saya persilakan. Silakan. Yang lain mau tulis lebih bagus ya, biar lebih cepat. Silakan, langsung aja. dunia atau pekerjaan kita membuat kita lalai dari beribadah dalam artian menjadikan kewajiban kita tertunda pengerjaannya contohnya sholat karena pekerjaan karena rapat dengan bos takut sama bos nggak enak ninggalin bosnya tapi dia dengan mudahnya meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berikan rezeki kepada dia, Allah yang beri makan kepada dia, beri minum kepada dia. Kepada bosnya dia nggak enak, kepada Allah dia biasa-biasa saja. Iya. Hanya karena itu, kemudian sholatnya terlambat, dia masih sholat, tapi sholatnya terlambat. Maka itu termasuk kategori syirik kecil kalau dia masih sholat. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah mengatakan, Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham. Jadi Nabi SAW menyatakan orang yang terlalaikan dari ibadah dengan sebab harta, seakan-akan dia jadi hamba harta itu. Padahal dia nggak menyembahnya. Pada, pada hakikatnya dia nggak menyembahnya, dia nggak sujud, nggak ruku kepada harta itu. Iya. Tapi dia lebih mementingkannya. Maka Nabi SAW mengatakan dia adalah hamba dinar dan hamba dirham. Iya. Kemudian kalau dengan sebab itu dia tidak sholat sama sekali, maka ini adalah kekafiran. Sebab meninggalkan sholat adalah kekafiran. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as salat faman tarakaha kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkannya, maka dia kafir. Iya. Dan jemaah sekalian, orang yang menunda-nunda waktu salat itulah yang dimaksud dengan orang yang celaka. Dalam firman Allah, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Alladzina an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari salatnya. Kata Imam Nukathir rahimahullah, makna ayat ini ada tiga macam orang yang disebut lalai dari sholatnya. Pertama itu tadi, suka nunda-nunda waktu sholat. Dia masih sholat, tapi dia tunda-tunda waktunya. Yang kedua, dia sholat tapi nggak berusaha untuk khusyuk. Ya. Badannya di masjid, hatinya, pikirannya melayang-layang. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dia tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat. Dia tidak memenuhi syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, rukun-rukunnya, kemudian sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, dia sholat seenaknya saja. Ini adalah tiga macam orang yang lalai dari sholatnya, yang Allah ancam dengan ayatnya fawailulil musallin. Ya. Tapi itu masih mending daripada tidak sholat sama sekali. Tidak sholat sama sekali sampai tingkatan kekafiran. Ya. Kemudian jemaah sekalian, Terkait dengan pertanyaan ini, ada satu pertanyaan penting sekali untuk kita jawab. Bagaimana cara menguatkan tawakal kita? Kenapa kita lebih mementingkan pekerjaan kita? Karena kurang tawakal. Kenapa kurang tawakal? Jawabannya adalah kurang iman. Maka ini yang harus diperbaiki. Agar tawakal kita menjadi baik, tawakal kita menjadi kuat, perbaiki iman kita. Termasuk mengimani Allah dialah yang maha memberikan rezeki. Allah telah menakdirkan segala sesuatunya. Allah yang menguasai segala-galanya. Bagaimana mungkin? Allah yang memberikan rezeki kepada kita, kita tidak mengharapkan rezeki kepadanya. Kita tidak yakin rezeki kepadanya, yakinnya kepada pekerjaan kita. Ya. Jadi ini pada hakikatnya orang yang lebih mementingkan pekerjaan dia adalah kurang tawakal kepada Allah dalam soal rezeki karena kurang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih parah lagi adalah orang yang karena pekerjaannya demi mencari rezeki, demi mendapatkan harta kekayaan, dia tidak peduli dengan halal dan haram. Bahkan dia juga tidak peduli walau harus melakukan kekafiran naudzubillah. Iya. Yeah. Ini namanya kurang tawakal. Takut sama bos, takut gaji pot dipotong. Subhanallah. Padahal itu hanya sebab Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Dan rezeki kita nggak akan bertambah, nggak akan berkurang. 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah sudah tulis rezeki kita. Kalau kita yakin ini, maka tawakal kita akan semakin kuat. Ya, bukan bertawakal kepada pekerjaan kita. Dan kita juga tidak akan melanggar syariat Allah di dalam pekerjaan kita kalau kita tawakal kepada Allah. Iya, wallahu a'lam. Ada yang lain silakan. Itu ada kertas? Bukan. Bingung mau nanya apa. <laughs> Sudah pintar semua. Baik.